بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه وسلم وعن أبي هريرة رضي وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم رواه مسلم عن أبي هريرة Nama Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Pendapat ulama berbeda-beda tentang nama Abu Hurairah, tapi paling masyhurnya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Nama Abu Hurairah. Kenapa dikatakan Abu Hurairah? Karena pernah dia bertemu dengan Rasulullah di kumnya dia ini disimpan anak kucing kecil kemudian di hadapan Rasulullah geremet gitu loh goyang gitu Ma'adha ya Abdurrahman Apa ini Abdurrahman? Hurairatun ya Rasulullah Anak kucing ya Rasulullah Idan Anta Abu Hurairah eh, Kalau begitu oh bapak yang aku kucing kecil ini ya mulai dari saat itu nama Abu Hurairah dikenal Hah? lebih dikenal bahkan daripada nama aslinya tapi sebenarnya Abu Hurairah itu julukan daripada Nabi satu kebanggaan hmm? ini bukan ejekan kepada Abu Hurairah kalau kamu dikatakan dikata sama orang kucing kau nih, itu istiza. Lakin hada ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan julukan ini tasyrif lahu sebenarnya. Kenapa? Nabi terkesan dengan rahmatnya Abu Hurairah ini. Eh, terkesan dengan rahmatnya Abu Hurairah. Jadi, ibarat orang kalau ingon-ingon itu koyok ibu dewi, koyok bapak dewi sampean gitu kemana-mana digendong dibawa waktu itu. Taib. Abu Hurairah ini satu sahabat yang dikasih kelebihan sangat perhatian dengan hadis Rasulullah dan memang diijazai sama Nabi. Diijazai oleh Rasulullah untuk melestarikan hadis. Beliau pernah mengeluh kepada Rasulullah, "Ya Rasul, anak ini setiap mendengarkan hadis inti ini sering lupa." Gimana? Kata Nabi, tidak, jadak, tidak ridaak." Amparkan ridak kamu. Kemudian Nabi membawa hadis-hadisnya banyak sekali. Kemudian sama Nabi dilempit itu ridaknya serbannya Abu Hurairah dilemparkan kepada Abu Hurairah dummahu inti apa namanya uh, apa itu inti inti dekat lidah kamu ini baik Abu Hurairah kata Abu Hurairah mulai saat itu dari kejadian itu aku belum pernah lupa dari hadisnya Rasulullah SAW. Memang diijazah zaman Nabi. Jadi Nabi ini punya sahabat komplit. Ada yang bagian pemikir. Hah? Yaitu seperti Sina Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas, ada yang bagian sosial Hah? itu seperti bagian sosial, bagian ekonomi seperti Sina Umar, Abdurrahman bin Auf gitu. Ada yang bagian militer, keamanan, tegas seperti Sina Umar bin Khattab. Ada yang bagian pengawal Rasulullah sejati, pampres. Nah, seperti Sina Abu Bakar As-Siddiq gitu yang diajak syawaroh sama Nabi setiap saatnya Saya Bakar sedih ada yang bagian jurnalis bagian wartawan dah ini dokumentasi istilahnya sekarang itu Hah? ini Abu Hurairah bagi masing-masing komplit jadinya karena itu jangan kita mengkritik Abu Hurairah, kenapa hadisnya terlalu banyak daripada yang lainnya. Ini memang bagian dokumentasi. Dan sudah diangkat, dilantik sama Nabi. Bagian jurnalis ini beliau. Jangan seudon, itu ngarang dewe. Kamu yang ngarang cerita itu. Abu Hurairah ngarang dewe, dia tidak punya bukti dia ngarang cerita itu. Himtum. Jadi kalau zamannya kalau sekarang ada video untuk dokumentasi, ada buku, ada foto. Nah kalau zaman dulu dokumentasi tidak ada. Nah Allah menyediakan dari para sahabat bermacam-macam diantaranya bagian untuk jurnalis ini Abu Hurairah. Hmm? Ala kulli hal ada Abu Hurairah. Kalau tidak dari mana kamu akan mengetahui hadis-hadis itu sebanyak itu? Hmm, lah kok disuudoni. Ini jelas buat sendiri nih. Jelas, ini jelas inti goro itu. Taib. Li Abu Hurairah berkata apa? Rasulullah bersabda, "Inna Allah sesungguhnya Allah la yang duru ila atsamikum." Tidaklah melihat pada jasad kamu maksudnya apa sesungguhnya Allah la yanzuru ila samikum ay la yusibukum ala atsamikum Allah itu tidak melihat jasad kamu maksudnya Allah tidak memberikan pahala ukurannya dengan jasad kamu oleh oh, elek melbun rokok oh kalau ganteng masuk surga Oh kalau kuru timbangannya ganjarannya dikit Oh kalau kamu timbangannya ganjarannya banyak Innallah la yanduru ilah Assalamualaikum Wala ila suwarikum Dan juga Allah tidak melihat Dalam memberikan pahala kepada kamu Kepada suwarikum Bentuk-bentuk kamu Walakin yang duru ilah gulubikum tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat untuk memberikan pahala menurut hati kamu. Kadang-kadang jasad tidak mampu, cuma hati yang bagus. Wah, itu hebat. Ini sholatnya dua rakaat, ini sholatnya dua rakaat. Ini sholatnya 20 rakaat. Mana yang lebih afdol? Tergantung hatinya dua rakaat ma'a khusyil galak wal ikhlas dua puluh rakaat ria tidak ada apa-apanya itu puluh rakaat tapi dia tidak khusyuk nggak ada apa-apanya karena itu bukan dalam bentuk dan banyaknya yang dinilai oleh Allah tapi dalam hatinya dikit tapi ikhlas itu lebih baik daripada banyak tapi riak dikit riak Kan tidak ada apa-apanya orang itu yang penting itu ikhlasnya Ustaz walaupun dikit ya, ini belum inti belum amannya dikit sudah riak inti ini sudah nih sudah merasa ikhlas ini namanya ini orang yang ngomong begitu itu untuk membela dirinya padahal dirinya paling salah saat itu hmm? paling salah saat itu nah Nah itu di sini Kadang-kadang amal manusia itu soleh. Amal manusia itu soleh. Indallah sayyi'ah. Di sisi Allah jelek itu amalan. Kenapa? Niatnya nggak benar. Niatnya nggak benar. Cuma kita yang menghukumi dengan amal dohir. Jangan kita menghukumi dengan hati karena tidak ada yang mengetahui hati manusia. Karena itu ketika Khalid bin Walid ada orang mengucapkan asyhadu alla ilallah la Muhammad Rasulullah langsung dibunuh. Dan ketika Nabi saw alaihi wasallam menakar Khalid bin Walid, lima gatal tahu kenapa kamu bunuh dia? Innama yaqulu dzalika khaufan minal maut ya Rasulullah mengucapkan itu karena takut mati waktu itu lagi perang Karena hal syagak tasadrahu ente eh, sudah buka hatinya kau ente tahu ya, maksudnya laksanakan sesuai dengan yang zahir ente nggak perlu urusan dengan yang batin itu wewenang Tuhan yang mengetahui itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayah, gerak akhir. An Abi Musa. Wa Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu kal. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin yuqatilu syaja'a wa yuqatilu al-hamaya. Hamiyah. Hamiyah. Wa yuqatilu riya. Ai dzalika yakunu fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala li takuna kalimatullah ya ulya fa huwa fi sabilillah mutafakkun alaih. Su'ila Rasulullah saw alaihi wasallam anir rajul Nabi ditanya tentang seorang yukotilu syaja'atan yang dia berperang syaja'atan untuk tampil sebagai orang yang berani menunjukkan keberaniannya wa yuqatilu hamiyatan ada juga yang berperang hamiyatan karena dorongan kecemburuan wa yuqatilu ria'an dan berperang karena ria ingin dipuji cari perhatian ayu dalika fisabilillah mana yang fisabilillah itu maka Nabi menjawab faqala Rasulullah man qatala litakun itu semuanya enggak ada fisabilillah itu Man qatala siapa yang berperang litakun untuk menjadi kalimatullah aidinullah. Kalimat Allah itu agama Allah ada menyatakan la ilaha illallah hiyal ulia itu tertinggi untuk mengangkat menjunjung tinggi menjayakan agama Allah fahuwa fi sabilillah maka dia dinyatakan fi sabilillah Jadi kadang-kadang yang mati di beda pertempuran nggak tergolong nanti syuhada ya mulia mah. Karena niatnya nggak benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba qatilin baina saffain, Allahu a'lam bimautih." Meninggal di antara dua saf, saf muslimin dan saf musyrikin. Allahu a'lam bimautih kata Nabi. Allah Maha mengetahui tentang kematiannya. Kenapa niatnya nggak benar? Yulqa finnar, dilemparkan ke neraka nantinya. Karena itu niat yang benar. Belum tentu kalau ente menghadap kiblat, hati ente ke kiblat. Kadang-kadang hati ente kepingin dipuji sama orang. Belum tentu ente sampai di Masjidil Haram, ente ini dekat kepada Allah. Kadang-kadang sampai di Masjidil Haram, ternyata bukan untuk tegar ruban illallah subhanahu wa ta'ala. Hati yang benar. Cuma tetap kita menghukum secara dohir lagi. Kalau ada orang mati di medan pertempuran, walaupun mungkin dia dari itu niatnya tidak benar, tetap kita nyatakan mati syahid. Kita perlakukan dia sebagai syuhah, syuhada, gitu. Kita hukum yang dohir aja. Hah? Untuk yang batinnya wallahu yatawallas sarair. Allah nanti yang ngurus batin mereka nanti hari kiamat. Mat. Ini perlu dibahas. Pengertian dari fisabilillah apakah hanya sekedar untuk jihad fisabilillah atau yang lainnya? Untuk kita perang maksudnya. Iya, gitu. Ini untuk apa namanya hukum mati syahid harus ada gital harus ada perangan tapi kalau di kalau untuk syahid indallah untuk indallah paham ya itu tidak harus di medan pertempuran malah Nabi pernah menyatakan aktsaru syuhada ummati ashabul furush Shin. Kebanyakan orang yang mati syahid umatku ini meninggalnya bukan medan pertempuran, di atas kasur. Hah? Di atas kasur. Dan kamu semua ini juga dinyatakan fisabilillah. Tapi bukan kalau mati diperlakukan sebagai orang mati syahid, enggak disolati, enggak. Kata Nabi, "Man kharaja min baitihi lam yaqsid illa ilman" kana fi sabilillahi hatta yarji' Siapa orang keluar dari rumahnya tidak ada tujuan kecuali cari ilmu, maka dia dinyatakan fi sabilillah sampai dia pulang. Kita fi sabilillah. Hmm? Asai ilal aitam wal aramil kal mujahid alladhi la yaftur. Huh? wa kasaim alladhi la yuftir orang yang perhatikan anak yatim dan para janda membantu mereka itu seperti orang yang jihad tidak ada henti-hentinya dan orang yang berpuasa terus menerus nggak ada pernah tidak berpuasanya jadi uh, untuk mendapatkan pahala itu banyak tapi untuk dihukumi maka sebagai diperlakukan sebagai syahid oleh kita secara zahir harus ada peperangan. Nah,